Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan, na barakallahu fikum, bacaan kita terhadap apa? Syarah Al-Mandhumah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Bakar adalah seorang imam, bapaknya yaitu Imam Abu Dawud juga seorang imam. Paham ya? imamun ibnu imam. Naam. Kemarin telah kita bahas atau kita sebutkan mengenai keutamaan-keutamaan para sahabat. Dan sudah kita lalui bahwasanya para sahabat mereka secara globalnya adalah penduduk surga. Adapun secara terperinci sesuai dengan dalil yang dalam Al-Qur'an juga ada, dalam As-Sunnah juga ada. Maka insyaallah ya dengan rincian-rincian yang berbeda-beda. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Al Fauzan Habibullah taala Fasahabatu la yalhaquhum ahadun fil fadl mahma amil. Ini perhatian baik ini. Maka para sahabat tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti mereka dari segi keutamaan. Bagaimanapun apapun yang diamalkan. Jadi amalan yang kita lakukan sebesar apapun gak bisa menandingi amalan sahabat. gak bisa. Sudah kami sebutkan kemarin hadisnya ya. Hatta walaupun kita menginfakkan apa kemarin sebesar gunung Uhud emas itu gak senilai dengan apa amalan mereka tidak satu rautannya, tidak pula setengahnya, bayangkan. Karena amalan para sahabat sangat luar biasa. Semuanya dijamin masuk surga, bayangkan. Masya Allah. Nah. Walakin hasbuhu an yuhibbahum wa yaqtadiya bihim wa yusniya alaihim. Akan tetapi cukuplah bagi seseorang mencintai mereka, mencontoh mereka dan menyanjung mereka. Ini yang wajib bagi kita adalah mencontoh mereka, mencintai mereka dan menyanjung mereka, bukan mencaci maki bukan menghina seperti kelompok apa kemarin? Kelompok Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah barakallahu fikum. nah mereka mencaci maki dan menghina sebagian para sahabat. Sebagian para sahabat, Allahumma musta'an. Yang mereka sangat cintai sampai ekstrim berlebihan, yang mereka cintai siapa? Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Husain, Hasan pun enggak mau mereka noleh. Lah kenapa? Anggapan mereka Hasan ini adalah pengkhianat, penakut katanya. Nah kenapa? Seharusnya khilafatun nubuwah ya, yang diakhiri dengan kepemimpinan bapaknya Hasan yaitu Ali bin Abi Thalib seharusnya yang megang setelah itu Hasan katanya. Kok malah diserahkan pada Muawiyah? Kata mereka ini versi mereka ya. Ini berbicara mengenai versi mereka. Jadi mereka mengatakan Hasan itu penakut. Lah kenapa penakut? Seharusnya kekuasaan bapaknya dipertahankan. Jangan nyerah di hadapan Muawiyah. Lawan itu Muawiyah gitu loh seharusnya itu mengadu domba. Paham ya? Padahal Rasulullah sudah menyatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya apa? Inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya cucuku ini ada yang menjadi pemimpin. Siapa maksudnya? Hasan. Wala'allallaha an yusliha bihi bainal fi'ataini al'azimataini minal muslimin atau minal mu'minin. Paham ya? Artinya apa? Semoga Allah taala mendamaikan dua kelompok yang besar yang berselisih dan hampir terjadi apa? peperangan bertumpah darah. Nah barakallahu fikum dengan sebab siapa? Hasan. Benar. Hasan pun tanazul. Mengalah dalam rangka untuk apa? Mempertahankan darahnya kaum muslimin biar tidak apa? terjadi peperangan antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kubunya Ali bin Abi Thalib. Damai akhirnya. Orang Syiah itu enggak terima, ini penakut ini Hasan ini. Seharusnya Hasan ini langsung melawan Muawiyah biar kekuasaan bapaknya tetap di tangannya. Ini. Allah musta'an. Lah terus kenapa kok mereka senang dengan Husain? Husain dan Hasan ini kan saudara. Hasan Husain, ya enggak? Nah, barakallahu fikum yang Rasulullah mengatakan apa? Innal Hasan wa Husain sayyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpinnya penduduk pemimpinnya para pemuda penduduk surga Hasan Husain. Tapi kenapa mereka senang Husain? Kata mereka Husain ini dibunuh dalam keadaan didolimi, dalam keadaan disiksa di mana tanah Karbala katanya. Allah musta'an. Akhirnya mereka kalau sujud, ini yang di Yaman sana ya Allah alam kalau di sini di Indonesia sudah ada juga pemikiran Syiah cuman apa? terselubung, tersembunyi. Kalau di Yaman sana sebagian tempat yang sudah ekstrim dalam artian yang sudah benar-benar meyakini tanah Karbala itu suci, itu kalau sujud ditempelkan. Maksudnya apa? Tanah yang mereka anggap suci itu tadi dikalungkan gini, kemudian ada tempelannya. Paham ya? Seperti itu. Allahumma musta'an. Tapi kalau na'am barakallahu fikum hafizakumullah di Indonesia wallah alam. Cuman yang jelas pemikiran Syiah sudah tersebar. Hanya saja belum menampakkan aslinya. Hati-hati ya. Hati-hati. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa alla yantaqisa ahadan minhum dan hendaknya tidak apa? Tidak mengejek, tidak menganggap kurang seorang pun dari kalangan para sahabat. la yatalammas akhtahum dan jangan mencari-cari kesalahan mereka wala yakhuda fima hasala bainahum bisababil fitnah dan jangan apa memperbincangkan perkara yang terjadi di antara mereka disebabkan karena fitnah paham ya seperti fitnahnya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan nah barakallahu fikum nan Ali bin Abi Thalib jangan sembarangan mengucapkannya jangan Muawiyah itu zalim Ali itu rakus jangan itu semuanya keliru kita katakan Muawiyah bin Abi Sufyan sahabiyun jalil Ali bin Abi Thalib sahabat yang mulia juga cuman terjadi fitnah di situ dan Hasanlah yang Allah takdirkan sebagai penengah. Hasan putranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Seperti itu caranya, jangan kita memojokkan kemudian menjelajahkan nah barakallahu fikum salah satu sahabat. Wala yakhudha fi ma hasala bainahum bisabab fitnah allati dakhalat alaihim. Dan jangan memperbincangkan perkara yang terjadi di antara mereka yang disebabkan karena fitnah eh, yang terjadi di tengah-tengah mereka, fitnah yang masuk pada mereka. Wa darraha alaihimul asrar min ghairi ikhtiyarihim dan juga jangan memperbincangkan perkara-perkara yang apa? yang mereka terjadi kejelekan karena bukan pilihan mereka. Fala yahillu li ahadin an yakhudha fi sya'ni sahaba illa bisana wal istighfar lahum. Ini penting sekali ini. Wa tarahum alaihim. Maka tidak diperkenankan, tidak dihalalkan seorang pun untuk membicarakan keadaan para sahabat kecuali dengan memuji dan memintakan ampunan untuk mereka. Bayangkan, memuji memintakan ampunan untuk segenap para sahabat, jangan mengejek, jangan mengejek hati. Dan juga arahum alaihim, mendoakan dengan rahmah. Paham ya? Ini sekedar faedah yang mungkin sebagian kita belum mengetahuinya mengenai almarhum. Lafaz almarhum itu kurang tepat. Karena lafaz almarhum artinya yang dirahmati. Tahu dari mana kalau dia dirahmati? Paham ya? Yang benar itu rahimahullah. Semoga Allah taala merahmatinya. Jadi kalau ibu kita meninggal misalkan atau bapak kita meninggal jangan almarhumah ibu kami sudah meninggal. Almarhum bapak kami meninggal. Jangan gitu. Ucapan almarhum itu artinya apa? Yang dirahmati. Tahu dari mana? Paham ya? Ada orang meninggal karena dia mendem, mabuk berjudi dia. Eh, mabuk kemudian mendem meninggal dunia dia. Tapi sholat dia. Almarhum fulan. Eh, si fulan yang dirahmati oleh Allah taala. Keliru enggak itu? Jangan bilang yang dirahmati, semoga Allah telah merahmatinya. Kita mendoakan bisa, memastikan bisa enggak? Enggak bisa. Hati-hati itu. Jadi yang tepat itu kalau ada orang muslim meninggal dunia, jangan almarhum, tapi rahimahullah kalau laki-laki. Kalau perempuan, rahimahullah. Mahum salah ya? Jangan keliru ya, karena sebagian orang datang keliru ucapan almarhum. Ucapan almarhum itu bahasa Arab, isim Eh? Almarhum ala rohima yang dirahmati. Jadi kalau antum ngomong almarhum fulan, fulan yang dirahmati, tahu dari mana kalau dirahmati? Kita nggak tahu kan? Kita bisanya hanya apa? Mendoakan, semoga Allah taala merahmatinya. Nah, terus bagaimana ungkapan yang tepat? Bapak kami sudah meninggal rahimahullah. Bapak kami rahimahullah. Semoga Allah taala merahmatinya. Ibu kami rahimahullah. Semoga Allah taala merahmatinya. Jangan almarhum almarhumah. Mau salah ya? Ini yang ditambah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibnu Baz rahimatullah dan juga yang lainnya. Paham ya? Jadi maksudnya bagaimana maksudnya? Kalau ucapan almarhum itu memastikan yang dirahmati. Kita nggak tahu kan? Nah, orang meninggal karena apa? Mendem tadi, mabuk tadi. Langsung dibilang almarhum. Enggak dirahmati. Kita nggak tahu dirahmati atau tidak. Paham ya? Cuman kalau selama dia masih muslim kita doakan semoga Allah taala apa? merahmatinya. Mahum soal ini ya. Jangan sampai keliru ya. Naam. Kita lanjutkan lagi. Wal iktida'i bihim dan juga mencontoh mereka, wa mahabbatihim dan juga mencintai mereka. Li'annallaha yuhibbuhum, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Allah taala cinta. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada segenap para sahabat Allah Subhanahu wa taala. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum dan juga Rasulullah mencintai mereka, bayangkan. Fa nahnu nuhibbu man yuhibbuhullah wa man yuhibbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencintai orang yang Allah taala mencintainya dan mencintai orang yang Rasulullah mencintainya. Di antaranya hadis yang khusus, nah barakallahu fikum banyak sekali. Hadisnya mengenai Rasulullah mencintai sebagian nah secara global semua para sahabat. Tapi rinciannya, rinciannya barakallahu fikum ada riwayat yang berbeda-beda. Di antaranya siapa? Mu'ad bin Jabal. Namanya, wallahi inni la uhibbuk. Ya enggak? Demi Allah, sesungguhnya aku cinta kepada muadz Mu'ad. Kemudian dalam riwayat yang lain mengenai Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ketika nam perang Khaybar. Paham ya? Ingin membagikan apa Rasulullah? Bendera. Rasulullah mencari disebutkan sifat-sifatnya. Ternyata sifatnya apa? Orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Mereka rebutan, jangan-jangan kami, jangan-jangan si fulan. Ternyata setelah itu enggak ada sama sekali. Paham ya? Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Panggillah Ali bin Abi Thalib." Nah, ini Ali bin Abi Thalib, panggil. Ya Rasulullah, dia lagi sakit matanya. Akhirnya Rasulullah SAW nama suruh mendatangkan Abu Ali bin Abi Thalib. Didatangkan. Setelah didatangkan Rasulullah apa? Meludahi matanya tadi. Diludahi. Sembuh dengan seizin Allah Taala. Eh? Sembuh dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khusus Rasulullah SAW. pun kita jangan mencontoh. Paham ya? Maksudnya dalam hal ini mukjizat. Paham ya? eh, keberkahan yang Allah Taala berikan kepada sebagian manusia yang telah kehendaki Rasulullah. Meludahi Ali bin Abi Thalib dalam keadaan matanya sakit sembuh, seakan-akan enggak ada penyakit sama sekali. Kalau kita jangan. Paham ya? Kita hanya mendoakan dan mengobati dengan cara yang baik. Paham ya? Karena kalau misalkan ada saudara kita sakit, membaca hadis ini kita ludahi misalkan matanya. Belum tentu sembuh. Paham ya? Allah musta'an. Ini sekedar contoh saja ya. Syahidnya mana syahidnya? Di dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan kriteria orang yang apa? Yang akan diberikan bendera tadi itu untuk memimpin perang Khaybar. Nah, barakallahu fikum siapa? Ali bin Abi Thalib. Kriterianya apa tadi? Mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Nah, Masya Allah itu ciri-cirinya. Nah, barakallahu fikum. Summa inna hadad dina min aina wasala ilaina. Perhatikan baik-baik. Kemudian agama ini dari mana sampai kepada kita coba? Dari mana? Melalui siapa kira-kira? Melalui siapa Usama? Melalui siapa? Melalui para sahabat atau tidak? Nah itu, itu maksudnya. Melalui para sahabat. Jangan sampai kita mencaci maki mereka, menghina mereka. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Hati-hati. Jangan mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadal Quran wa hadis sunnah. Al-Quran yang ada di hadapan kita dan juga as-sunnah alaysat antari antari sahabat Eh? Bukankah itu semuanya dari jalannya para sahabat? Kita enggak bisa tanpa apa? Melalui jalur mereka. Para sahabat, tabiin, kemudian apa? Atsba'ut tabiin. Baru kita dapat setelah atsba atsba yang berikutnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum setelah tiga generasi yang diberikan keutamaan sangat jauh sekali abadnya. Mohon salat. Naam. Fahumul wasitatu bainana wa bainar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu para sahabat adalah wasitah perantara antara kita dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Oleh karena itu kalau antum baca hadis, antum menyampaikan hadis, nyebutkan sahabatnya enggak? Nah itu, sahabat Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, melalui para sahabat. Kok bisa-bisanya mencaci maki? Allahumma musta'an. Nah, barakallahu fikum hati-hati. Nah, karena ada juga orang lain masih tergiur, tertipu dengan fitnah Syiah Rafidhah di Yaman sana. Nah, di Yaman sana walaupun dia mengaku Ahlus Sunnah, masih ada yang mereka tidak menghalalkan darahnya Syiah Rafidhah. Paham ya? Anak tahu orangnya, mungkin atau belum pernah ketemu. Nah, dikenal dengan Syekh Muhammad Al-Imam. Nah, barakallahu fikum, suaranya sangat lantang sekali, mengatakan la nastahil dima'ar Rafidhah wala nastahil a'radahum eh? wala nastahil amwalahum semaknanya itu kami enggak menghalalkan darahnya Syiah Rafidah katanya padahal posisi ini diucapkan ketika ada perang di Damat saat itu ahlu sunnah melawan Syiah Rafidah. kok malah di belakang ada oknum-oknum yang menggembos ini paham ya Allah musta'an Syiah Rafidah itu kalau sudah benar-benar keyakinan i'tiqadi akfar min al-yahud wa nasara lebih kafir daripada orang Yahud wa nasara lah katanya ada Syiah yang belum kafir. Naam, itu Syiah Zaidiyah namanya. Syiah Zaidiyah. Jadi di Yaman sana ada dua versi. Syiah Zaidiyah ada, Syiah Rafidhah ada. Syiah Rafidhah yang kebanyakan mereka menyatu dalam kubu nam marga atau qabila atau suku nam al-Hawasah atau al-Husah. Paham ya? Al-Husiyun. Eh, paham ya? Situ. Tapi kalau Syiah Zaidiyah itu awamnya. Mereka kalau ketemu kita sampai biasa aja kalau Syiah Zaidiyah. Salatnya tadi seperti ini. Allahu Akbar. Irsal. Antum sedekap kan nggak mau, gini lagi tangannya. Karena pernah kejadiannya, pernah ada kejadian nah barakallahu fikum di Damat ini kisah saja mengenang masa lalu yang sulit untuk terlupakan barakallahu fikum. Jadi ada orang Syiah mampir sholat dia ke pondok. Orang tua ini. Sebelahnya anak kecil ahlu sunnah. Orang tuanya sholat Allahu Akbar. Sama anak kecil tangannya diangkat, suruh sedekap ini. Orang tuanya gini lagi. Begitu setelah, setelah selesai sholat, anak kecil nanti dipukul. Kamu pergi sana gitu. Suruh pergi. Karena memang tabiatnya mereka memang aslinya di didoktrin seperti itu. Paham ya? Jadi fikihnya mereka yang paling mereka andalkan itu biasanya fikihnya Abu Hanifah. Paham ya? Antum tahu sendiri. Al-Imam Abu Hanifah masyhur keimamannya karena ada pengikutnya. Wa illa madhabnya pendapatnya dibangun di atas 120 hadis, yang sahih 40, yang dhaif 80. Paham ya? Itu nanti kalau suatu ketika kita sempat baca kita baca syarahnya apa? Alamnya li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang syarah oleh Syekh Abdul Hamid wafaqahullah. Nah, bagus sekali itu. Jadi pendapat-pendapat yang ganjil biasanya pendapat pendapat pada Al-Imam Abu Hanifah. Fikihnya banyak yang ganjil. Diperbolehkannya berwudu dengan air nabi. Air nabi itu air endapan kurma. Paham ya? Karena suci. Endapan kurma airnya suci enggak Abdullah? Wudu dengan itu boleh atau muduk ini, beli ketemu kan? Boleh. Paham ya? Menurut pendapat apa? Hanafiyah tadi itu. Tapi itu pendapatnya lemah. Paham salah ya? Jadi air suci itu tidak selamanya mensucikan. Ada air suci yang mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air yang tidak suci otomatis tidak mensucikan tidak ada. Paham ya? Nah, jadi ada empat kalau tidak salah itu ya. Air yang suci mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, air yang tidak suci dan tidak mensucikan, air yang tidak suci otomatis kembali ke yang ketiga tadi, tiga aja. Tiga aja ya, apa tiga aja ya. Suci mensucikan, suci tidak mensucikan, air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Air air yang suci tapi mensucikan seperti eh? Air yang suci tapi mensucikan seperti air apa? Yang terpakai itu air apa? Air sumur, air hujan, suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti air apa? Airnya suci tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Atau muduk dengannya nggak boleh. Eh? Apa? Air kopi, paham ya? Air kopi, air kelapa, eh? atau air susu itu suci tapi nggak bisa mensucikan. Ada air yang tidak suci otomatis tidak mensucikan air apa? air kencing, air najis, paham ya? Itu sekedar nambah barakallahu fikum wa barakallahu cuplikan saja Wa illa pembahasannya dalam kitab fikih. Kita selesaikan yang terakhir barakallahu fikum. Wa humul ladzina ballaghu ad-dina lamma tahammaluhu 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ballaghuhu lana bi amanatin. Mereka itu adalah orang-orang yang menyampaikan agama tatkala mereka mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi lana bi amanatin dan mereka menyampaikan agama sampai kepada kita dengan amanah bayangkan. Enggak sembarangan. Jadi agama yang sampai kepada kita dengan amanah itu agama yang dibawa oleh para sahabat. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah beliau mengatakan fa ahlus sunnati wal jamaah madhabu ahli sunnati wal jamaah madhabun qadimun ma'rufun. perhatikan baik-baik ya, biar nanti orang enggak gagal paham. Jadi madhab ahlu sunnah itu sejak kapan? Sehingga adanya munculnya kapan? Pemikiran ahlu sunnah itu. Ternyata ahlu sunnah itu muncul sejak dahulu gitu loh. Kita lihat kalamnya. Wa madhabu ahlu sunnati wal jamaah madhabun qadimun ma'rufun. Dan madhabnya ahlu sunnati wal jamaah keyakinannya, prinsipnya ajaran ahlu sunnati wal jamaah. Ada prinsip yang telah terdahulu sudah dikenal. Qabla an yakhlukallahu Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa ahmadah qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmada. Jadi prinsip jalannya harus Sunnah sejak dahulu sudah ada. Sebelum Allah Taala menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bayangkan. Kenapa? Fa innahu madhhabus sahabah ini syahidnya. Karena prinsipnya Ahlus Sunnah itu prinsipnya para sahabat. Jalannya para sahabat, meniti jejaknya para sahabat itu Ahlus Sunnah. Paham ya? Naam, alladzina alladzina talaqqawhu an nabiyhim sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau salah ya. Jadi prinsipnya atau jalan ahlus sunnah wal jamaah itu prinsip yang telah terdahulu, ma'ruf, paham ya? Bukan belakangan. Yang mereka para sahabat mengambil langsung dari Rasulullah wasallam. Wa man khalafa dzalik kana mubtadi'an inda ahli sunnah wal jamaah. Dan barang siapa yang mengisi prinsip atau jalannya para sahabat, maka menurut ahli sunnah wal jamaah dikatakan mubtadi' wal billah. Kullu haditsin tajidu fihi an fulan, an fulan, an sahabiyin. Setiap hadis engkau menjumpai dari si fulan, dari si fulan, dari sahabat. Mesti ya ini, mesti. Kalau antum baca hadis, biasanya tanya siapa sahabatnya. Kembalinya kepada para sahabat. Eh, jangan merasa siapa sahabatnya. Mungkin dari dari anak sendiri misalkan nggak bisa. namanya Sahabatnya pasti ada di situ nanti. Nah, Fahumul wasitatu bainana wa bainar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah wasitah perantara antara kita dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tablighid din di dalam menyampaikan agama ini. Alladzina hafidhu lana sunnatah yang mereka telah menjaga untuk kita sunnahnya wa hafidhu lana al-Qur'an wa ballaghu lana yang mereka menjaga untuk kita Al-Qur'an dan mereka menyampaikan Al-Qur'an kepada kita. Nasallahu salamatul afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimani wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. rabbil alamin.